Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah dan diibadai kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. salam dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jamaah umrah, para penziarah Masjid Nabawi dan juga para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah majelis yang ke-17 dari pembacaan kitab al-ihkam fi sabri ahwalil hukam wa ma yushra'u lirra'iyati fiha min al-ahkam yang dikarang oleh guru kami yang mulia Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah dan masih kita pada pembahasan bagaimana seandainya seorang penguasa memerintahkan kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab atau menyuruh kita untuk melakukan perkara yang makruh limaslahatin karena adanya masalah tertentu dan kita sudah bacakan keterangan dari Syekh bahwa dalam keadaan demikian kita diharuskan untuk meninggalkan perkara yang mustahab tersebut dan apabila dia menyuruh kita untuk melakukan perkara yang makruh karena masalah tertentu maka diharuskan kita untuk melakukan perkara yang makruh tersebut karena tiga sebab yang pertama kita diperintahkan untuk mentaati penguasa selama bukan maksiat kita diperintahkan untuk mentaati penguasa selama bukan maksiat dan meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh bukan termasuk kemaksiatan. Kemudian yang kedua, kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Perintah penguasa ini adalah kemaslahatan umum. Adapun melakukan perkara yang mustahab atau melakukan meninggalkan perkara yang makruh maka ini adalah untuk kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Kemudian alasan yang ketiga apabila bertentangan antara perkara yang wajib dan perkara yang sunnah maka didahulukan perkara yang wajib dan mentaati atau mentaati penguasa ini adalah hukumnya wajib sedangkan melakukan perkara yang mustahab maka hukumnya hukumnya sunnah hukumnya dianjurkan dan melakukan perkara yang wajib lebih didahulukan daripada melakukan perkara yang yang mustahab Kemudian kita sudah membaca bersama ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam masalah ini. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Hafizahullah Qala al-muallif hafizahullah semoga Allah menjaga beliau wa ma qarrarahu Syekhul Islam min jawazi al makruhi lil maslahatir rajihati قاعدة عامة والتمثيل بما ذكره la ya'ni hasr al-hukmi fi suratil mithali dan apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang bolehnya melakukan perkara yang makruh karena maslahat yang kuat ini adalah kaidah secara umum bolehnya melakukan perkara yang makruh karena di sana ada masalah yang kuat yang rajih maka ini adalah kaidah secara secara umum dan permisalan yang beliau sebutkan ini bukan pembatasan hukum di dalam misal tersebut atau di dalam contoh tersebut karena sebelumnya Syekh menukil ucapan Syekhul Islam yaitu ketika beliau mengatakan ويجوز فعل المكروه لمصلحة راجحة فإن المسافر fa innal musafira law خلفه أربعا لأجل متابعة إمامه. Sebelumnya Syekhul Islam mengatakan dan boleh melakukan perkara yang makruh karena sebuah masalah yang kuat. Kemudian beliau menyebutkan contoh karena sesungguhnya seorang yang musafir, seseorang yang bepergian seandainya dia solat di belakang orang yang mukim maka dia solat di belakangnya empat rakaat. Kenapa demikian? Karena mengikuti imamnya. Karena mengikuti imamnya. Padahal seorang yang musafir sunahnya apa? Mengkosor solat. Mengkosor solat. Ini sunahnya. Tetapi seandainya dia solat di belakang orang yang mukim, seperti misalnya bapak-bapak sekalian yang sholat di Masjid Nabawi dan di belakang seorang yang mukim menyempurnakan sholatnya maka kita meskipun musafir diharuskan untuk menyempurnakan sholatnya itu sholat empat rakaat. Jadi ini hanya sekedar permisalan bukan pembatasan. Apabila di sana ada perkara yang makruh dan di sana ada masalah sehingga harus kita lakukan, maka dalam keadaan demikian hilang kemakruhannya dalam keadaan demikian hilang kemakruhannya. Seperti misalnya orang yang melakukan atau mengucapkan bismillah di dalam kamar mandi. Kita tahu pastinya sunnah berwudu di antaranya adalah mengucapkan bismillah sebelum berwudu. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, hukumnya adalah sunnah bukan merupakan kewajiban. Bagaimana seandainya seseorang berwudu di dalam kamar mandi padahal zikrullah di kamar mandi hukumnya apa? Hukumnya makruh. Hukumnya hukumnya makruh. Bagaimana seandainya seseorang berwudu di dalam kamar mandi maka sebagian ulama ya seperti Syekh bin Baz rahimahullah beliau mengatakan apabila keadaannya demikian maka hilang kemakruhannya maka hilang kemakruhannya karena di sana ada maslahat karena di sana ada maslahat pada asalnya adalah makruh tetapi karena ini adalah sunnah ketika dalam keadaan berwudu maka dalam keadaan demikian hilang kemakruhannya sehingga apabila seseorang berwudu di dalam kamar mandi kemudian dia mengucapkan bismillah sebelum dia berwudu maka tidak masalah dan tidak ada kemakruhan di dalamnya. Ini hanya sekedar contoh. Wa wajhun akhar lil istinasi bi kalamihi an tariqil qiyas ala ma dzakarahu min mithal. Wa huwa al al bil imamah al uzma kal المتعلقة al العظمى bi المتعلقة بإمامة الصلاة ومناط الحكم في مسألة المثال تحقق أو تحقق المصلحة تحقق المصلحة الراجحة والحكم يدور بدوران علته وجودا وعدما عند الفقهاء فمتى تحققت المصلحة الراجحة بأمر الحاكم بفعل المكروه على المصلحة المتحصلة بتركه تنزل الحكم عليها من باب أولى لتقدم المصالح العامة على الخاصة كما تقدم والله تعالى أعلم Kemudian setelah itu Syekh menyebutkan segi yang lain untuk istiqnas dengan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yaitu menguatkan apa yang telah Takdir apa yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yaitu dengan cara kias dengan cara mengkiaskan beliau menyebutkan bahwasanya kemaslahatan yang berkaitan dengan al-imamatil uzma kemaslahatan yang berkaitan dengan kekuasaan yang paling tinggi yaitu penguasa negara ini seperti maslahat yang berkaitan dengan kepemimpinan di dalam solat seperti kepemimpinan di dalam di dalam solat yaitu apa tahakkuku al maslahatir rajihah terwujudnya maslahat yang kuat wal hukmu yaduru bidawrani illatihi wujudan wa adaman indal fuqaha kemudian beliau menyebutkan bahwasanya hukum ini yaduru bidawrani illatihi dia berputar bersama berputarnya illah berputar bersama berputarnya sebab keberadaannya dan juga ketidakadanya indal fuqaha di mata para ahli fikih kemudian beliau menyebutkan maka kapan saja terwujud maslahat yang kuat dengan perintah dari seorang penguasa dengan cara melakukan perkara yang makruh di atas maslahat yang dihasilkan karena meninggalkan perkara yang makruh tersebut maka hukumnya min babi aula maka yang demikian lebih lebih pantas karena mendahulukan maslahat yang umum di atas yang khusus sebagaimana yang telah yang telah lalu jadi maksudnya Syekh di sini secara ringkas kita di dalam solat diperintahkan untuk mengikuti imam. ini adalah masalah umum. Demikian pula di dalam masalah kehidupan bernegara kita diperintahkan untuk mengikuti imam yaitu mengikuti penguasa karena di sana ada maslahat yang kuat ya ketika kita mengikuti penguasa tersebut. Termasuk di antaranya ketika beliau menyuruh kita untuk melakukan perkara yang makruh dan di sana ada maslahat yang kuat maka dalam keadaan demikian kita diharuskan untuk mengikuti beliau di dalam di dalam perintah tersebut. Kemudian setelahnya beliau menukil dari ucapan Syekh As-Sa'di rahimahullah. Qala As-Sa'di qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata fi ma'siyatin innamat ta'atu fil ma'rufi muttafaqun alaihi. Berkata Syekh Al-Sa'di Rahimahullah Beliau adalah termasuk Ulama yang hidup di zaman sekarang Dan guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Rahimahullah Beliau ketika menjelaskan hadis Nabi SAW Yang isinya Tidak ada ketaatan di dalam maksiat Sesungguhnya ketaatan adalah di dalam kebaikan Yaitu di dalam perkara yang bukan maksiat. Hadis ini muttafaqun alaih. Beliau menjelaskan hadal hadis qaidun fi kulli man tajibu ta'atuhu min al-ulah. Hadis ini kata Syekh, ini adalah pengikat di dalam setiap apa yang kita diwajibkan untuk taat kepadanya seperti penguasa wal walidain demikian pula kedua orang tua wazauji dan suami wa ghairihim dan selain mereka hadis ini adalah pengikat ia pengikat di dalam setiap ketaatan yang kita diperintahkan untuk taat kepadanya dari makhluk kita tahu bahasanya kita diperintahkan untuk taat kepada penguasa dan kita diperintahkan untuk taat kepada kedua orang tua dan kita diperintahkan untuk ya seorang istri taat kepada suaminya dan dalil-dalil dalam masalah ini ma'ruf tetapi ketaatan kepada mereka diikat dan dibatasi dengan hadis ini ketaatan dan bakti kita kepada mereka ini dibatasi diikat dengan hadis ini la ta'ata fi ma'siyah tidak ada ketaatan di dalam maksiat. Sesungguhnya ketaatan fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf. Dan jadi masuk dengan perkara yang ma'ruf adalah yang bukan maksiat. Jadi selama perintah pemerintah atau penguasa atau perintah orang tua atau perintah suami ini bukan kemaksiatan maka kita disyariatkan untuk mentaati mentaati mereka fa inna syari'a amara bi ta'ati haula karena sesungguhnya syariat yaitu yang membuat syariat Allah azza wajal telah memerintahkan kita untuk mentaati mereka wa kulluha tuqayyadu bi hadzal khair dan seluruh ketaatan tersebut diikat dengan tali ini diikat dengan tali ini jadi bukan ketaatan yang mutlak Ketaatan kita kepada penguasa, demikian pula ketaatan kita kepada orang tua dan ketaatan seorang istri kepada suami ini bukan ketaatan yang yang mutlak. Seandainya dia memerintahkan kepada kemaksiatan, maka haram hukumnya kita untuk mentaati beliau di dalam kemaksiatan tersebut. Jadi seandainya orang tua misalnya menyuruh kita untuk melakukan praktek perdukunan, yang melakukan praktek Perdukunan hilang misalnya sepeda atau barang tertentu di rumah yang kemudian menyuruh kita untuk pergi ke dukun. Maka ini perintah dari orang tua yang kita hormati dan kita diperintahkan untuk mentaati. Tapi dalam keadaan seperti ini, boleh tidak kita mentaati orang tua? Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena dia telah memerintahkan kita untuk berbuat maksiat kepada Allah. karena datang ke dukun bertanya apalagi meyakini tentang ucapannya ini dilarang di dalam agama di dalam agama Islam disebutkan di dalam hadis bahasanya orang yang datang ke dukun man ataka hinan fasalahu an syai'in lam yuqbal lahu salatun arba'ina yawman atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian dia bertanya tentang sesuatu, hanya sekedar bertanya, maka tidak diterima darinya solat selama 40 hari. Tidak diterima darinya solat selama 40 hari. Jadi 40 hari ke depan dia tetap diharuskan untuk melakukan solat, tetapi solatnya tidak mendapatkan pahala. Diharuskan untuk melakukan solat, tetapi solatnya tidak mendapatkan pahala. Kemudian di dalam hadis yang lain man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun kemudian dia membenarkan bukan hanya sekedar bertanya tetapi juga membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. berarti dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di dalam ayat di antara yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah firman Allah alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min Rasul, illa man irtada min rasul dialah Allah SWT yang mengetahui ilmu yang ghaib dan Allah tidak menunjukkan ilmu yang gaib tersebut kepada siapapun illa man irtada mir rasul kecuali orang yang Allah ridai dari utusannya kecuali orang yang Allah ridai dari utusannya menunjukkan bahasanya ilmu gaib ini adalah mukhtassun billah ini adalah termasuk kekhususan Allah azza wajal dan Allah tidak memberitahu tentang sebagian dari ilmu gaib kecuali kepada seorang rasul. Sehingga kadang ya seorang rasul dia mengabarkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ini adalah perkara yang gaib. Rasulullah SAW mengabarkan tentang apa yang terjadi di alam kubur. Apa yang terjadi ketika manusia dibangkitkan. Di antara tanda-tanda hari kiamat. Apa yang terjadi ketika di padang mahsyar dan seterusnya. Ini adalah ilmu yang gaib. Dari mana beliau tahu dengan pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah keyakinan seorang muslim bahawa tidak ada yang mengetahui ilmu yang gaib kecuali kecuali Allah. Seorang dukun maka dia mengaku mengetahui ilmu yang ilmu yang gaib. Mengaku bahwasanya dirinya mengetahui ilmu yang gaib. Sehingga apabila ada seseorang yang datang kepada dukun dan membenarkan apa yang dia ucapkan, berarti pada hakikatnya dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tentunya ini adalah bahaya bagi akidah seorang muslim. Apabila orang tua menyuruh kita untuk melakukan perdukunan, maka haram hukumnya bagi kita untuk mentaati. Jadi ketaatan kita kepada orang tua adalah ketaatan yang terikat, adalah ketaatan yang terbatas. Demikian pula seorang istri mentaati suaminya ini juga ketaatan yang terbatas. Seandainya suaminya memerintahkan seorang istri dengan kemaksiatan maka tidak boleh dia mentaati suami tersebut. Bagaimanapun dia mencintai, bagaimanapun dia menghormati, kalau dia menyuruh kepada kemaksiatan, maka Allah lebih kita cintai daripada siapapun. Allah lebih kita cintai daripada daripada siapapun. Kemudian setelah itu boleh mengatakan wa anna man amara minhum bimaksiatin bimaksiatillahi bi fi'li muharramin aw tarki wajibin fala ta'ata li makhluqin fi maksiatillah dan bahwasanya orang yang memerintah di antara mereka untuk berbuat maksiat kepada Allah misalnya untuk mengerjakan perkara yang haram atau meninggalkan perkara yang wajib. Disuruh misalnya kita untuk meninggalkan perkara yang wajib. Ketika puasa Ramadan, puasa Ramadan misalnya kita dilarang untuk berpuasa Ramadan. Atau melarang kita untuk sholat lima waktu. Berarti dia menyuruh kita untuk meninggalkan perkara yang wajib. Fala ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Maka tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada kepada Allah. فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم أو ضربه أو أخذ ماله أو بترك حج واجب أو عبادة واجبة أو بقطيعة من تجب صلته فلا طاعة لهم وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق maka apabila salah seorang di antara mereka menyuruh kita untuk membunuh orang yang maksum membunuh orang yang terjaga darahnya atau menyuruh kita untuk memukulnya atau menyuruh kita untuk mengambil hartanya dan ini semua adalah kezaliman diharamkan di dalam agama Islam atau menyuruh kita untuk meninggalkan haji yang wajib menyuruh kita untuk meninggalkan haji yang wajib kita sudah diwajibkan untuk melakukan haji sudah terpenuhi syarat-syaratnya, kita memiliki kemampuan fisik, memiliki kemampuan harta dan seterusnya. Kemudian orang tua kita melarang kita untuk melakukan ibadah haji tersebut. Au ibadatin wajibah atau melarang kita melakukan ibadah yang wajib atau menyuruh kita menyuruh kita untuk qati'ah menyuruh kita untuk memutus tali silaturahmi Terkadang orang tua ya karena permusuhan antara dia dengan misalnya dengan kakaknya atau dengan adiknya menyuruh anaknya untuk ikut-ikutan apa? memutus tali silaturahmi. Maka dalam keadaan demikian fala ta'ata lahum tidak boleh kita taat kepada mereka. Tidak boleh kita taat kepada mereka. Wa tuqaddamu ta'atullah ala ta'ati al-khalq dan diutamakan didahulukan ketaatan kita kepada Allah di atas ketaatan kita kepada kepada makhluk. Ya didahulukan ketaatan kita kepada Allah di atas ketaatan kita kepada kepada makhluk. Baik. Tadi kita sebutkan contohnya orang tua, penguasa dan juga apa? suami bagi seorang istri. Bagaimana seandainya yang memerintah adalah seorang ulama? dan dia memerintahkan kita untuk berbuat maksiat atau melakukan kesalahan. Kita taati atau tidak? Tidak kita, tidak kita taati. Tidak boleh kita taati. Dan yang namanya ulama adalah manusia biasa seperti yang lain. Tidak semua yang beliau ucapkan ini benar dan sesuai dengan dalil. Terkadang apa yang beliau lakukan atau yang beliau ucapkan ini tidak sesuai dengan dalil. Maka dalam keadaan demikian seorang muslim mendahulukan yang benar atau mendahulukan al-haq yang sesuai dengan Al-Qur'an dan juga hadis di atas ucapan siapapun meskipun dia adalah seorang ulama yang sangat kita hormati, yang sangat kita cintai dan dia adalah guru kita sendiri dan e, ketaatan mutlak ini hanya kita serahkan kepada Allah dan juga Rasulnya. Ya ketaatan yang mutlak hanya kita serahkan kepada Allah dan juga Rasulnya. Adapun seorang ulama maka ketaatannya sama dengan ketika kita taat kepada orang tua yaitu ketaatan yang terbatas, bukan ketaatan yang mutlak. Oleh karena itu Al-Imam Malik bin Anas beliau adalah guru dari Al-Imam asy rahimahullah beliau pernah mengatakan dan beliau duduk di dalam Masjid Nabawi mengatakan kepada murid-muridnya kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadzal qabr kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadzal qabr masing-masing dari kita bisa diambil ucapannya dan bisa ditolak masing-masing dari kita Maksudnya adalah beliau sendiri dan juga para ulama yang lain kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Masing-masing dari kita bisa diterima ucapannya kalau memang sesuai dengan dalil. Wa yurad dan bisa ditolak ucapannya apabila tidak sesuai dengan dalil. Illa sahib hadal qabr kecuali yang memiliki kuburan ini. Kecuali yang memiliki kuburan ini dan beliau menunjuk ke kuburan siapa? Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahasanya selain Allah dan juga Rasulnya maka ketaatan kita kepada mereka adalah ketaatan yang ketaatan yang terbatas. Kemudian setelahnya eh, Syekh Sa'di melanjutkan ucapan beliau wa yufhamu min hadzal hadits annahu idza ta'aradat ta'atu haula'i al wajibati wa nafilatin minan nawafil fa inna ta'atuhum tuqaddam لأن ترك النفل ليس بمعصية فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حج النفل أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب wajib taqdimu al-wajib beliau mengatakan dipahami dari hadis ini bahwasanya apabila bertentangan apabila bertentangan antara ketaatan kita kepada penguasa atau kepada orang-orang tersebut baik penguasa atau orang tua atau suami ketaatan yang wajib bertentangan dengan salah satu di antara amalan yang sunnah apabila bertentangan antara ketaatan kita kepada orang-orang tersebut yaitu penguasa ya suami dan juga orang tua dan ketaatan tersebut hukumnya wajib bertentangan dengan sesuatu yang sunnah yang kita kerjakan maka ketaatan kita kepada mereka tuqaddam ketaatan kita kepada mereka didahulukan ketaatan kita kepada mereka didahulukan di atas perkara yang mustahab tersebut kenapa demikian karena meninggalkan perkara yang sunnah bukan maksiat maka apabila seorang suami apabila seorang suami melarang istrinya untuk berpuasa sunnah melarang istrinya untuk berpuasa sunnah padahal berpuasa sunnah hukumnya apa? hukumnya mustahab kalau dikerjakan mendapatkan pahala kalau tidak maka tidak berdosa bagaimana seandainya suami memerintahkan atau melarang eh, istrinya untuk melakukan puasa sunnah au nafli atau melarang istrinya untuk melakukan haji yang sunnah Haji yang sunnah ini haji yang kedua, ketiga dan seterusnya. Adapun yang pertama maka ini yang yang wajib. Bagaimana seandainya seorang suami melarang istrinya untuk melakukan haji yang yang sunnah atau seorang wali, seorang pemimpin memerintahkan dengan perkara yang mengharuskan kita untuk meninggalkan perkara yang mustahab. Maka dalam keadaan demikian wajib taqdimul wajib dalam keadaan demikian kewajiban kita untuk mendahulukan perkara yang yang wajib. Kewajiban kita adalah mendahulukan perkara yang perkara yang wajib. Jadi istri tadi ya sikap dia karena mentaati suami adalah kewajiban. Ketaatan dia kepada suaminya adalah sebuah kewajiban. Sementara melakukan puasa yang sunnah atau melakukan haji yang sunnah hukumnya apa? Mustahab dan yang wajib didahulukan daripada perkara yang perkara yang sunnah sehingga dalam keadaan demikian ya seorang istri ya dia e, diharuskan untuk meninggalkan puasa sunnah tersebut dan meninggalkan haji yang sunnah tersebut apabila memang suaminya melarang. Wasyawahidu lidzalika katsiratun min siratis salafi. Dan bukti-bukti di dalam masalah ini dari contoh yang dilakukan oleh para salaf kita ini banyak sekali. Jadi di sana ada praktek-praktek yang dilakukan oleh para salaf, yaitu para pendahulu kita dari kalangan sahabat, dari kalangan tabiin, dari kalangan tabi tabiin, di mana mereka mendahulukan ketaatan mereka kepada orang yang diwajibkan atas kita untuk menta mentaat, mentaatinya. Mendahulukan ketaatan mereka kepada yang mentaati mereka daripada perkara yang sunnah. Daripada perkara perkara yang sunnah. Disebutkan di sini oleh Syekh beberapa contohnya. Yang pertama, famin dalika di antaranya azlu Umar li Khalid ibn al-Walid an imratil juyush fi bilad Syam. Di antara contohnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua, beliau pernah menurunkan atau memperhentikan tugas Khalid bin Walid Kita tahu bahwa Khalid bin Walid ya beliau adalah panglima perang. Panglima perang dan saat itu berada di Syam. Berada di Syam. Umar bin Khattab beristihad dan memerintahkan Khalid ibn Walid untuk me, untuk turun yaitu untuk meninggalkan ya kepemimpinan ini, menghentikan tugas beliau. Qala binul Jauzi berkata ibnul Jauzi Summa kataba Umaru ilal Amsar. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab mengirim surat-surat ke beberapa daerah. Jadi beliau menghentikan Khalid bin Walid yang menghentikan tugas beliau. Kemudian beliau menulis surat ke beberapa daerah. Inni lam a'zil Khalidan an sukhtatin wala an khiyanah. Beliau mengatakan sesungguhnya aku tidak menghentikan atau melengsarkan Khalid karena benci dengan beliau atau karena beliau berkhianat. Jadi Umar bin Khattab ingin menjelaskan kepada rakyat bahasanya beliau menghentikan Khalid bin Walid, menghentikan tugas beliau, melengsarkan beliau bukan karena sukhtah, bukan karena kebencian beliau kepada siapa? kepada Khalid. Beliau sangat sayang dan mencintai Khalid bin, eh, Khalid bin Walid. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang digelari sebagai Saifun min Suyufillah. Pedang di antara pedang-pedang Allah Azza wa Jal. Dan masyhur sekali juhud beliau dan kesungguhan beliau di dalam menegakkan Islam, menegakkan kalimat Allah. Beliau mengatakan, Wala an khiyana dan bukan karena khianat. Itu bukan karena menganggap bahasanya Khalid ini orangnya berkhianat bukan. Tetapi apa? Walakinan nasa qad futinu bihi. Akan tetapi sebabnya adalah karena manusia telah terfitnah dengan beliau. Telah terfitnah dengan beliau. Fakhiftu ayyukalu ilaih. Fa ahbabtu ayya'lamu anna Allah azza wa jalla huwa as-sani'. Beliau mengatakan akan tetapi manusia telah terfitnah dengan Khalid ibn Walid. Maksudnya bagaimana? Saat itu manusia atau banyak di antara mereka yang menganggap bahwasanya peperangan kalau tidak ada Khalid bin Walid maka kalah. Berarti ini sudah terfitnah. Seakan-akan pertolongan itu apabila ada siapa? Ada Khalid bin Walid. Padahal an-nasru Pertolongan dari siapa? dari Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Umar bin Khattab ya tidak senang apabila melihat manusia menyangka menganggap bahwasanya yang namanya kemenangan itu kalau ada Khalid bin Walid. Kalau enggak ada berarti kita akan kalah. ini adalah anggapan yang tidak benar sehingga beliau menghentikan Khalid bin Walid. Fakhiftu maka aku takut kata Umar. Ayyun kalu ilaih Aku takut apabila manusia nanti bertawakal kepada siapa? Kepada Khalid Ibnul Walid. Harusnya mereka bertawakal kepada Allah. Bukan bertawakal kepada manusia. Beliau takut apabila sampai manusia nanti bergantungnya kepada Khalid Ibnul Walid. Takut apabila nanti misalnya diganti oleh panglima yang lain atau pemimpin yang lain kemudian mereka merasa tidak pede, yang merasa tidak percaya, merasa tidak berani dan seterusnya Ini yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab bukan karena beliau membenci Khalid dan bukan karena menganggap Khalid bin Walid berkhianat. Fa ahbabtu maka aku senang. Ayya'lamu anna Allah huwa sani'. Aku senang supaya manusia ini mengetahui bahwa Allah lah yang telah melakukan itu semua. Artinya Allah yang memberikan dan menurunkan pertolongan kepada kaum muslimin di dalam peperangan-peperangan tersebut ya yang dipimpin oleh Khalid bin Walid maka an-nasru itu adalah dari dari Allah azza wajalla jadi beliau ingin supaya manusia mengetahui bahwasanya itu semua adalah dengan ya dengan pertolongan dari dari Allah wa ba'atha Utsman ila Abdullah bin Mas'ud ya'muruhu bil khuruj ila al-Madinah وكان عمر قد بعثه لهم معلما فاجتمع إليه الناس وقالوا أقم ولا تخرج ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء takrahu minhu. Kemudian contoh yang lain, ya contoh yang lain, Uthman ibn Affan pernah mengutus kepada Abdullah ibn Mas'ud. Uthman bin Affan dan beliau di kota Madinah mengutus utusan kepada Abdullah bin Mas'ud dan saat itu beliau berada di Kufah. Beliau berada di Kufah. Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan kepada Abdullah bin Mas'ud untuk meninggalkan Kufah menuju kota Madinah. Supaya meninggalkan Kufah menuju kota mana? Kota Madinah, yaitu kembali ke Madinah. Padahal Umar bin Khattab beliaulah yang telah mengutus Abdullah bin Mas'ud ke Kufah sebagai seorang muallim, sebagai seorang pengajar yaitu mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Ini yang mengutus adalah siapa? Umar bin Khattab di zaman beliau mengutus Abdullah bin Mas'ud ke Kufah untuk menjadi muallim, untuk menjadi pengajar Al-Qur'an di sana. Maka manusia berkumpul ya di bersama Abdullah bin Mas'ud ya orang-orang Kufah berkumpul bersama Abdullah bin Mas'ud ketika mereka mengetahui bahwasanya ada perintah dari khalifah supaya Abdullah bin Mas'ud meninggalkan Kufah menuju kota Madinah maka manusia yang mereka merasa butuh dengan ilmu Abdullah bin Mas'ud mereka berkumpul kemudian mereka berkata kepada Abdullah bin Mas'ud aqim wala takhruj udah di sini saja dan tidak perlu kamu keluar yang menuju kota Madinah. Mereka mengatakan akin di sini saja. Wala takhruj dan janganlah engkau keluar meninggalkan kota Kufah menuju kota Madinah. Kemudian mereka mengatakan dan kami akan membelamu akan menjagamu dari segala sesuatu yang engkau benci. Artinya seandainya engkau dipaksa atau engkau akan dimudoroti karena engkau tidak mentaati maka kami penduduk Kufah akan membelamu. ia akan menjagamu. Yang penting kamu mau di sini saja. Jadi mereka menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk tidak mentaati siapa? Khalifah. Ini yang mereka inginkan. Enggak usah ditaati di sini saja. Kalau ada apa-apa kami akan membelamu. Faqala lahum Abdullah, maka Abdullah mengatakan. Itu Abdullah siapa? Bin Mas'ud. Beliau mengatakan. Dan beliau adalah seorang sahabat. yang mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa. Beliau mengatakan, menjelaskan kepada orang-orang kufar saat itu, Innalahu alayya ta'ah. Innalahu alayya ta'ah. Sesungguhnya kewajibanku kepada beliau untuk mentaati. Sesungguhnya kewajibanku kepada beliau yaitu kepada siapa? Utsman ibn Affan Uthman ibnu Affan untuk mentaati beliau. Aliyah katanya dan ini adalah maknanya adalah kewajiban. Kewajibanku adalah mentaati beliau sebagai seorang khalifah. Wa anna hasatakun umurun wa fitan. Dan sesungguhnya di sana akan ada perkara-perkara dan juga fitnah-fitnah. La uhibbu an akuna awwala man fatahaha faraddan nasa wa kharaja ilaihi. Kemudian beliau mengatakan dan aku tidak senang apabila aku menjadi orang yang pertama kali membuka fitnah tersebut. Aku tidak senang apabila aku menjadi orang yang pertama kali membuka fitnah tersebut. Maka beliau menolak manusia wa kharaja dan beliau pergi menuju Uthman bin Affan yaitu ke mana? Ke kota Madinah. Ini adalah contoh dari seorang sahabat Nabi SAW yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka di dalam beragama. Karena para sahabat radhiyallahu anhum telah dipuji oleh Allah dan juga rasulnya. Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang muhajirin dan juga orang-orang Ansar walladzina taba'uhum biihsan dan orang-orang yang mengikuti mereka yaitu mengikuti Muhajirin dan juga mengikuti Ansar biihsan dengan baik artinya dengan sungguh-sungguh mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum baik di dalam masalah akidah di dalam masalah ibadah di dalam masalah akhlak meniru para sahabat radhiyallahu anhum maka Allah menjanjikan radhiyallahu anhum waradu'an. Allah rizal kepada mereka dan mereka pun rizal kepada kepada Allah. Keridhaan Allah adalah kepada para sahabat radhiyallahu anhum baik muhajirin maupun ansar dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan dengan baik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keridhaan dari Allah SWT maka tidak ada jalan lain kecuali dengan mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Wal jihadu wa ta'limun nas min afdhalil a'mal. Kemudian Syekh ketika menyebutkan dua contoh tadi, contoh yang pertama adalah Umar bersama siapa tadi? Khalid Ibnul Walid. Kemudian contoh yang kedua Uthman dengan siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Syekh mengatakan, dan jihad dan mengajarkan manusia merupakan sebaik-baik amalan. Jihad ini termasuk sebaik-baik amalan. Demikian pula ta'limun nas, mengajarkan orang lain Al-Qur'an. Juga termasuk sebaik-baik amalan jihad ini berjihad dengan pedang. Ta'limun nas ini mengajarkan berjihad dengan ilmu. Dan jihad ini ada dua, ada jihad dengan pedang dengan senjata dan di sana ada jihad dengan ilmu dan dua-duanya adalah termasuk jihad. boleh mengatakan keduanya adalah termasuk sebaik-baik amalan. dua keduanya adalah sebaik-baik amalan wa kana khalid ibn al-walid min aqdarin nasi 'ala al-jihad wa akhbarihim bihi dan khalid ibn al-walid adalah orang termasuk orang yang paling mampu untuk berjihad dan kita tahu ya beliau sudah menjadi seorang panglima semenjak beliau di zaman jahiliyah semenjak beliau di zaman jahiliyah dan dikenal bagaimana pengalaman beliau di dalam berperang. Kemudian ketika beliau masuk Islam, beliau gunakan ilmunya untuk berperang. Ia digunakan ilmunya dalam rangka menegakkan kalimat Allah. Beliau adalah termasuk orang yang mampu untuk melakukan jihad dan termasuk orang yang paling berpengalaman di dalam berperang. Waqad wasafahu wasafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayfun min suyufillah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mensifati beliau bahwasanya beliau adalah pedang di antara pedang-pedang Allah. Wa kana Ibnu Mas'ud min kibari fuqaha'i sahabah dan Ibnu Mas'ud adalah termasuk fuqaha sahabah. Beliau adalah termasuk ulama besarnya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud ini termasuk ulama besarnya para sahabat. Waqad qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dan Nabi SAW telah berbicara telah mengabarkan kepada kita tentang Abdullah bin Mas'ud tamassaku bi ahdi ibni ummi abdin hendaklah kalian berpegang dengan janji ibnu ummi ummi abdin ibnu um, ummi abdin adalah Abdullah bin Mas'ud wa qala sallallahu alaihi wasallam khudhul qur'ana min arba'atin min ibni ummi abdin fabada bihi dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaklah kalian mengambil Al-Qur'an dari empat orang hendaklah kalian mengambil Al-Qur'an dari empat orang min ibni ummi abdin dari ibnu ummi ummi abdin yaitu Abdullah bin Mas'ud kemudian fabada abi maka beliau menyebutkan yang pertama kali Abdullah ibnu Mas'ud dan dia menunjukkan tentang keutamaan Abdullah Ibn Mas'ud dan keilmuan beliau. Baik. Khalid bin Walid adalah orang yang termasuk orang yang pengalaman dan paling berpengalaman di dalam masalah perang. Abdullah bin Mas'ud adalah termasuk ulama besarnya para sahabat. Wa ma'a hadha azala Umar Khalidan an imra imratil jihad ma'azimi atharihi wa ma jara ala yadayhi min al-futuh. Akan tetapi bersamaan dengan ini Umar bin Khattab beliau menghentikan Khalid dari kepemimpinan di dalam jihad padahal pengaruh beliau adalah besar dan peran-peran beliau di dalam pembukaan-pembukaan daerah-daerah ini besar wa amara Utsman bi qudumi Abdullah bin Mas'ud lil Madinah ma'a qiyamihi bi iqra'in nasi wa ta'limihim fil Kufah wa intifa'in nasi bihi nafan 'aziman. Dan eh, Uthman ibnu Affan menyuruh Abdullah ibn Mas'ud untuk datang ke kota Madinah. Padahal ya beliau memiliki peran yang besar di kota Kufah Ia mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an, mengajarkan kepada mereka agama dan manusia di sana mengambil faedah dan manfaat dari beliau dengan faedah yang sangat besar hatta talaba minhu ahlul Kufah alla yakhruja minha wa wa'ada wa wa'ad wa wa'aduhu bil himayah bahkan sampai penduduk Kufah meminta dari Abdullah bin Mas'ud supaya tidak keluar dari kota Kufah dan menjanjikan kepada beliau untuk membela dan menjaga beliau fa'aba dzalik wastajaba li amril khalifah mubayyinan lahum anna hadha mimma yadkhulu fit ta'atil khalifah akan tetapi Abdullah bin Mas'ud menolak. Abdullah bin Mas'ud menolak pendapat ya dan usulan dari orang-orang Kufah tersebut dan beliau memenuhi panggilan dari khalifah sambil menjelaskan kepada mereka bahwasanya ini termasuk bagian dari ketaatan kepada khalifah, termasuk bagian dari ketaatan kepada kepada khalifah. Dan ini adalah contoh ya dari Abdullah bin Mas'ud dan juga contoh dari Khalid bin Walid bagaimana mereka yang melakukan ketaatan kepada seorang penguasa yang melakukan ketaatan kepada penguasa dan mengajarkan manusia yang hukumnya apa mustahab yang mengajarkan manusia Quran misalnya selama, selama di sana masih ada orang yang mengajarkan maka ini hukumnya mustahab demikian pula menjadi seorang panglima ini hukumnya bukan kewajiban apabila di sana masih ada orang yang menggantikan. Ya, tetapi mereka tinggalkan Ya Abdullah bin Mas'ud meninggalkan yang mengajar manusia di Kufah. Demikian pula Khalid bin Walid meninggalkan kepemimpinan yang di dalam jihad dan mentaati penguasanya karena apa? Karena kita diperintahkan untuk mentaati penguasa. Dan ini adalah contoh ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Syekh Hafizullah, contoh dari para pendahulu kita bagaimana mereka mendahulukan ketaatan kepada penguasa di atas perkara yang mustahab di atas perkara yang mustahab atau perkara yang sunnah wa min al-amthilati lidzalik itmamu Abdullah ibn Mas'ud as-salata fi Mina khalfa Uthman ma'a karahiyatihi lidzalik kama rawa Syaikhan an Abdurrahman ibn Yazid قال صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات rak'atani mutaqabbalatani. Wa fi riwayah di Abi Dawud anna Abdullah shalla arba'an qala faqila lahu aibta ala Uthman thumma shallaita arba'an qala al-khilafu syarrun. Kemudian di antara contohnya kata Syekh ketika Abdullah bin Mas'ud beliau menyempurnakan solat di Mina. Beliau menyempurnakan solat di Mina di belakang Utsman. Ma'a karahiyatihi lidzalik. Padahal beliau membenci yang demikian. Kita tahu bahasanya sunnah Rasulullah SAW ketika seorang jamaah haji di Mina, yaitu di hari-hari haji, baik pada hari tarwiyah maupun setelah wukuf di Arafah selama tiga hari di Mina, maka yang disunahkan dan ini adalah sunnah Nabi SAW seorang jamaah haji ketika di sana mengkosor sholat. Jadi sholat yang empat rakaat ya dikerjakan dua rakaat yaitu sholat duhur, asar dan juga isya dan dikerjakan masing-masing sholat tersebut pada waktunya tidak dijamak. Inilah sunnah dari Rasulullah SAW dan ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As Siddiq dan juga yang dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan ketika beliau menjadi khalifah dan saat itu beliau memimpin manusia melakukan ibadah haji ternyata beliau menyempurnakan sholat di Mina yaitu mengerjakan sholat duhur berapa? empat rakaat sholat asar empat rakaat, sholat isya empat rakaat padahal Nabi dan juga Abu Bakar dan Umar mengkosornya baik penduduk Mekah maupun selain penduduk Mekah kalau dia adalah jamaah haji maka mengkosor sholatnya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Dan dia tahu bahasanya sunnah Nabi adalah dua rakaat. Tetapi ketika beliau solat, beliau solat di belakang Uthman ibn Affan maka beliau menyempurnakan solat bersama siapa? Bersama Uthman. Sebagaimana hal tersebut diriwayatkan di dalam Sahihain, yaitu di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari Abdurrahman bin Yazid. Beliau menceritakan Uthman menjadi imam bagi kami di Mina empat rakaat kemudian dikatakan yang demikian kepada Abdullah bin Mas'ud beliau menjadi imam yaitu Uthman bin Affan menjadi imam dan sholat empat rakaat kemudian disampaikan dikabarkan hal ini kepada siapa Abdullah ibn Mas'ud fastarja maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan inna lillahi wa inna ilahi rajiun beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilahi rajiun Kemudian summakon, kemudian beliau mengatakan, aku solat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mina dua rakaat, dan aku solat bersama Abu Bakar As Siddiq di Mina dua rakaat, dan aku solat bersama Umar bin Khattab di Mina dua dua rakaat. Jadi solat ia bersama, bersama Nabi dan dua orang khalifah setelahnya dua rakaat di Mina. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan juga para sunnah dan sunnah para khulafaur rasyidin. Dan beliau juga mengatakan iktadu billadaini min ba'di. Hendaklah kalian meniru dua orang ini setelahku yaitu Abu Bakar dan dan Umar. Falaita hadri min arba'i raka'atin raka'atani mutakabbalatani. Seandainya kata beliau yaitu uh, Abdullah bin Mas'ud Seandainya aku mendapatkan pahala dari empat rakaat yang aku kerjakan ini, dua rakaat yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian setelahnya, di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sesungguhnya Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud solat empat rakaat. Jadi beliau solat ya, uh, dan mengimami manusia yang lain. Dan ternyata beliau melakukan solat berapa? Empat rakaat. Qala faqila lahu, maka ada sebagian muridnya yang bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Aibta ala Uthman, thumma salaita arba'an. Engkau telah mencela Uthman. Maksudnya adalah yang mengkritik beliau karena melakukan solat empat rakaat. Tetapi kenapa engkau sekarang menjadi imam dan engkau solat empat rakaat? Qal al-khilafu syarrun. Beliau mengatakan perselisihan itu jelek perselisihan itu tidak tidak baik. Ya perselisihan itu tidak tidak baik dan di sini ada syahid, ya ada bukti ya di antara apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita bahwasanya mereka ya ketika ada perintah dari penguasa ya untuk meninggalkan perkara yang mustahab atau melakukan perkara yang makruh maka mereka mendahulukan perintah dari penguasa. Mereka mendahulukan perintah dari penguasa. Di sini Abdullah bin Mas'ud beliau melakukan sholat berapa? Empat rakaat karena memang diperintahkan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Wa minasyawahidi lidzalik dan di antara bukti yang demikian lidzalika aidan ma jara baina Umar baina Umar wa Ammar ibni Yasir radhiyallahu anhuma لما حدث عمار عمار بحديث التيمم وكان عمر قد نسيه فقال اتق الله يا عمار قال عمار إن شئت لم أحدث به فقال عمر نوليك ما توليت وفي رواية لأحمد قال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أذكره ما عشت أو ما حييت فقول عمار in syi'ta lam uhaddits bihi. Beliau kemudian mendatangkan contoh yang lain. Contoh dari para pendahulu kita yang menyebutkan bahwasanya mereka mendahulukan ketaatan kepada penguasa di atas perkara yang sunnah atau e, meninggalkan perkara yang makro. Apa yang terjadi antara Umar bin Khattab dengan Ammar ibnu Yasir? Saat itu Ammar bin Yasir beliau bercerita atau menyebutkan hadis tentang tayamum. Menyebutkan hadis tentang tayamum dan Umar bin Khattab saat itu lupa dengan hadis tersebut. Lupa dengan hadis tersebut. Kemudian Umar mengatakan, "Ittaqillah ya Ammar." Hendaklah engkau takut kepada Allah wahai Ammar. Ya, hendaklah engkau wahai Ammar takut kepada kepada Allah. Maka Ammar yaitu maksudnya adalah uh, uh, ada isyarat di situ bahasanya Umar bin Khattab ya beliau menganggap ini bukan bukan hadis. Karena saat itu beliau apa? Lupa, sudah tahu sebenarnya tapi beliau beliau lupa sehingga kita Ammar yang menyebutkan hadis tersebut seakan-akan yang disebutkan oleh Ammar itu bukan bukan hadis karena Umar bin Khattab beliau lupa dengan hadis ini. Maka beliau mengatakan ittaqillah ya Ammar. Bertakwalah kamu wahai wahai Ammar. Qala Ammar, maka Ammar mengatakan, ya ketika diingatkan oleh Umar Ibn Khattab, kalau engkau ingin, wahai Amirul Mukminin, lam uhadith bihi. Kalau engkau menghendaki, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, maka aku tidak akan cerita. Maka aku tidak akan menyebutkan hadis ini. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, nuwallika ma tawallaita kami akan uh, uh, uh, dia menyerahkan perkaranya kepada kepada Ammar. Syahidnya di sini Ammar mengatakan in syi'ta lam uhaddits bihi. Wahai Amirul Mukminin, wahai Umar, seandainya engkau menghendaki, maka aku tidak akan menyebutkan hadis hadis ini. Maka aku tidak akan menyebutkan hadis ini. Artinya menyebutkan hadis adalah perkara yang mustahab. Saya menceritakan ke orang lain hadis Ya sementara di sana masih ada orang yang memberikan pengajaran kepada orang lain ini perkaranya adalah perkara yang mustahab. Yang seandainya dilarang oleh pemerintah atau seorang penguasa dilarang kita untuk mengajarkan orang lain, maka dalam keadaan demikian kita harus mengikuti aturan pemerintah. Ya, aturan pemerintah. Contohnya di sini Ammar. Ya, beliau mengatakan kepada Umar, kalau engkau ingin ya, wahai Umar, misalnya aku tidak akan tidak akan mentahdi, tidak akan menyebutkan hadis ini eh, menyebutkan hadis ini kepada orang lain. Ya maksudnya di sini adalah meninggalkan perkara yang mustahab. Ya, seandainya di sana ada perintah dari penguasa yang yang memerintahkan kita untuk uh, uh, yang melarang kita untuk meninggalkan taklim manusia. Memerintahkan kita untuk meninggalkan mengajarkan manusia, saya melarang kita untuk dakwah dan di sana masih ada orang lain yang melakukan dakwah. Maka dalam keadaan demikian kita diharuskan untuk mentaati perintah yang penguasa tersebut sebagaimana dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Dan di dalam riwayat yang lain milik Imam Ahmad, Ammar bin Yasir mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, apabila engkau menginginkan, niscaya aku tidak akan menyebutkan hadis ini selama aku masih hidup." Wahai Amirul Mukminin, Seandainya engkau menginginkan, niscaya aku tidak akan menyebutkan hadis ini selama aku masih masih hidup. Kalau memang dilarang oleh pemerintah, maka tidak akan beliau lakukan. Maka ucapan Ammar in syi'ta lam uhaddits bihi wa huwa hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fihi min al-ilmi wal fikhi alladhi yahtaju an-nasu ila ma'rifatihi ma la yakhfa wa ma'a hadha akhbar رضي الله عنه أن أمير المؤمنين لو منعه من التحديث به ما حدث به ما عاش ما عاش وهذا من fikhi Ammar kemudian Syekh mengatakan ucapan Ammar Allah أشهد berkata hafizahullah maka ucapan Ammar in syi'ta lam uhaddits bihi kalau engkau menginginkan wahai Amirul Mukminin ini saya aku tidak menyebutkan hadis ini padahal ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada ilmu dan juga fikih yang dibutuhkan oleh manusia untuk diketahui yang tidak sama wa ma'a akan tetapi ini semua meskipun ini semua ada Ammar beliau radhiyallahu anhu mengabarkan kepada Amirul Mukminin bahwasanya seandainya Amirul Mukminin mencegah beliau atau melarang beliau untuk menyampaikan hadis ini niscaya beliau tidak akan menyampaikan hadis ini sel sel sel eh, sampai kapanpun selama beliau masih selama beliau masih hidup wa hadha min fithhi Ammar dan yang adalah termasuk pemahaman dari Ammar bin Yasir. Karena yang menyampaikan hadis Nabi bukan hanya beliau. Yang di sana ada orang-orang yang juga menyampaikan hadis Nabi saw dan diizinkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seandainya beliau dilarang oleh Umar bin Khattab untuk menyampaikan hadis tersebut dan di sana masih ada para sahabat yang lain yang diizinkan oleh Umar untuk menyampaikan hadis tersebut, maka uh, Ammar bin Yasir mengabarkan kepada Umar bahwasanya saya tidak akan menyebutkan dari sini selama saya masih selama masih hidup. Artinya ini menunjukkan fikih beliau dan pemahaman beliau bahwa mentaati penguasa hukumnya apa? Hukumnya wajib. Seandainya beliau melarang kita untuk melakukan perkara yang sunnah, ya maka kewajiban kita adalah mentaati penguasa penguasa tersebut. Ini dilakukan oleh Ammar bin Yasir seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika ma nuqila an Abi Hanifah rahimahullah. Dan di antara contohnya adalah apa yang dinukil dari Abu Hanifah. Wa kana al-khalifatu qad mana'ahu min al-futyan. Pada saat itu khalifah melarang beliau untuk berfatwa. Jadi Abu Hanifah di zamannya pernah dilarang untuk apa? Berfatwa. Artinya kalau sampai ada yang bertanya, nggak boleh dia menjawab. Fasa'altu fasa'alathu ibnatuhu an syai' min amri diniha. Suatu hari putrinya bertanya kepada beliau tentang sesuatu dari urusan agamanya. Jadi ada anak perempuannya bertanya kepada siapa? Kepada Abu Hanifah. Padahal Abu Hanifah dilarang oleh pemerintah saat itu untuk berfatwa. Faqala laha, apa yang dilakukan oleh Abu Hanifah? Beliau berkata kepada putrinya. Putrinya sendiri. Sali akhaka akhaka Hamadan. Hendaklah engkau wahai putriku bertanya kepada saudaramu. Sali akhaki Hamadan. Hendaklah engkau wahai putriku bertanya kepada saudara laki-lakimu Hammad. Karena sesungguhnya Amir, yang sesungguhnya Amir yaitu penguasa telah melarangku fa innal amira mana'ani minal futya. Karena penguasa telah melarangku untuk berfatwa. Artinya di sini beliau yaitu Abu Hanifah memerintahkan kepada putrinya sendiri untuk bertanya kepada orang yang tidak dilarang oleh penguasa untuk berfatwa. Ya sehingga beliau menyuruh putrinya untuk bertanya kepada Hamad yaitu saudaranya. Bertanya kepada Hamad yang merupakan saudaranya. Fara'a rahimahullah annamtina'ahu min jawab ibnatihi mimma yadkhulu fit ta'atil masyru'ati lil amir. Maka Abu Hanifah memandang bahwasanya imtina'ahu, beliau tidak mau menjawab pertanyaan dari anaknya ini termasuk ketaatan yang disyariatkan kepada penguasa. Jadi beliau memandang bahwasanya ini adalah bagian dari ketaatan kepada kepada penguasa. Selama di sana masih ada orang yang berfatwa dan di sana masih ada orang yang bisa ditanya tentang masalah agama sementara dia dilarang oleh penguasa maka dalam keadaan demikian dia harus taat kepada pemerintah ya dan tidak boleh dia berfatwa atau melakukan aktivitas yang lain yang dilarang oleh pemerintah dan ini bisa kita ambil pelajaran seandainya ya penguasa melarang kita sebagai seorang dai untuk berdakwah dan kita tidak mengizinkan kita untuk berdakwah maka dalam keadaan demikian kita harus taat dan mendengar kepada beliau dan di sana masih ada dai-dai yang diizinkan secara resmi oleh pemerintah untuk berdakwah. Allah taala alam itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Hal-hal apa sajakah yang harus dilakukan saat kita mengunjungi raudhah? Di antaranya adalah salat sunnah, demikian pula berzikir, membaca Al-Qur'an ini adalah di antara amalan yang diutamakan dilakukan di dalam raudhah. Jika kita sebelum selesai berzikir setelah salat wajib seperti salat jenazah, apakah kita teruskan setelah salat jenazah? Iya, kita teruskan. Jadi kita berzikir semampunya, kemudian kita ikut salat jenazah. Setelah salat jenazah kita duduk kembali dan melanjutkan zikir yang tadi belum selesai. Apakah pahala salat seribu kali lipat di Masjid Nabawi hanya berlaku pada salat wajib saja berlaku untuk sholat wajib dan juga sholat sunnah. Karena Nabi mengatakan sholatun fi masjidihada, hada. Sholat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Ucapan beliau sholatun ini mutlak baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi sholat fardu dilipat gandakan seribu kali lipat demikian pula sholat sunnah juga dilipat gandakan menjadi seribu kali lipat. Allah Ta'ala a'lam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh